Bagaimana bentuk fisiknya? Orang yang tidak pernah ngaji, yang nggak pernah mengenal Nabi, maka mustahil dia akan bisa mengatakan dia melihat Nabi yang sebenarnya. Karena dia tidak memiliki satu perbandingan yang bisa membandingkan antara apa yang dia lihat dengan yang hakikatnya. Maka orang yang bisa mengetahui bahwasanya dia telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sudah mengenal atau mengetahui sifat-sifat Nabi. Di antara sifat-sifat Nabi yang akan bisa kita lihat dengan sifat fisik di antaranya berdasarkan hadis Barra. Ketika di, di, dikatakan kepadanya, apakah Nabi seperti pedang? Jadi maksudnya cahaya. Dia menjawab, tidak. Wajah beliau laksana terang benerang atau terang bulan purnama. Apakah wajah Nabi itu berkilau? Tidak, tapi dia bercahaya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian dari Sa'id bin Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada gadis pingitan. Jadi ini adalah bentuk sifat akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis juga diriwayatkan Imam Bukhari. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata Rasulullah tidak pernah bicara dengan cepat dan terburu-buru sehingga samar seperti kalian. Sehingga dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara satu persatu dari perkataannya. Ini juga adalah sifat apa? Sifat akhlak atau sifat bawaan dia. Cara berbicaranya seperti apa? Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bukanlah orang yang keji ataupun yang suka berkata kotor. Kemudian dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Apabila beliau menyukainya, beliau makan. Jika tidak, beliau tinggalkan. Ini adalah sifat dari akhlak beliau. Sifat fisik beliau Anas Malik radhiyallahu taala dia mengatakan Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض أحمق ولا بالآدم ولا بالجعد القططي ولا بالبسط بعث الله تعالى رأس الأربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين Anis Malik dia mengatakan Nabi itu tidak jangkung. Ya. Tawil bain. wala bil qasir, tidak pula pendek. Berarti bawakan Nabi itu sedang tingginya. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Wala bil abyad ahmaq. Amhaq. tidak bil abyad amhaq. Wala bil adam. Tidak putih, pucat. Dan tidak juga hitam tapi kulitnya putih bersih. Wala bil ja'dil qatat. Rambutnya tidak keriting. Keriting kecil-kecil. Ya, gribo. Wala bil, bil wala bil sabti. Tidak juga lurus. Tapi rambut beliau itu bergelombang atau ikal. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutusnya ketika beliau berumur 40 tahun. Juga ada meriwayat yang lain Diriwayatkan dari Anas Malik ketika dia ditanya tentang apakah Nabi mencelup rambutnya. Ia menjawab, tidak. Karena rambut putih pada pelipis beliau hanya sedikit. Malah dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya uban Nabi itu ketika beliau meninggal dunia hanya 20 kurang lebih. Sedikit sekali. Jadi sehingga beliau tidak dicelup rambutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada orang yang berambut putih, ya beruban semuanya dicelup, tapi hendaklah dia hindari warna warna hitam. Barak bin Azib mengatakan Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida bainal bainal mankibayhi 'azim al jumma ila shamhati udhunayhi 'alayhi hullatu hamra ma ra'aytu shay'an qattu ahsana minhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang berbidang baunya, ya. Rambutnya panjang rambutnya sampai ke kuping telinganya. Aku melihat saat aku melihat pernah melihatnya dalam memakai jubah merah. Aku tidak pernah melihat tampan dari wajah beliau ketika beliau memakai uh, jubah uh, merah. Merah ini bukan merah semuanya tapi diselingi dengan putih. Dalam riat yang lain juga Imam Bukhari, Anas Malik dia mengatakan tinggi Rasulullah sedang-sedang saja. Tidak tinggi dan tidak pendek. Kulitnya kemerahan. Ya. Kulitnya kemerahan, tidak benar-benar putih, tidak benar-benar coklat. Rambutnya tidak keriting dan tidak lurus. Wahyu diturunkan pertama kepada beliau umur 40 hari, eh, 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah 10 tahun dan menerima wahyu selama itu dan kurang lebih 10 tahun di Madinah pada saat beliau wafat uban pada jenggot dan rambut kepalanya yang mulia tidak lebih dari 12 helai. Ini diantara eh, sifat-sifat uh, sifat Nabi. Nabi SAW juga terkadang rambut beliau panjang sampai ke bahu, kalau pendek sampai ke syamata uduni, sampai ke telinganya. Baik. Pembahasan yang lain saya keluarkan dari hal ini apa yang dikatakan dengan sunnah? Ada yang tahu apa definisi sunnah? Nah, apa itu sunnah? Saya menjawab. Apa itu sunnah? Sunnah secara bahasa artinya tradisi. sunnah Rasulullah adalah tradisi Rasulullah yang biasa beliau lakukan. Itu secara bahasa. Jadi kalau seandainya ada di antara kita yang kebiasaan dia kalau datang pengajian terlambat, maka berarti sunnah fulan terlambat datang pengajian. Ya. Menurut istilah istilah ini dikembalikan e, berbeda-beda pendapat ulama di dalam masalah mendefinisikan sunnah. Ahli hadis atau muhaddithun dia mengatakan ma usira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin atau fi'lin atau taqririn atau sifatin khuluqiyatin atau khalqiyyah. Sawa'un qabla al-bi'tsati atau ba'daha. Sunnah itu menurut ahli hadis apa yang didapatkan dari beliau atau disandarkan kepada beliau baik perkataan maupun perbuatan perkataan nabi perbuatan nabi atau takrir apa itu takrir apa ketetapan ketetapan itu apa maksud ketetapan ini Pres, uh, persetujuan. Saya setujui, gitu. Uh, takrir itu adalah sifat di, sikap diam beliau atas perbuatan sahabat yang melakukan perbuatan di hadapannya. Beliau tidak tegur. Ya, kalau seandainya itu adalah mungkar tentu telah diingatkan. Sikap diam terhadap perbuatan sahabat itu namanya takrir. Sebab kalau ketetapan kami tetapkan itu berarti ya itu adalah perkataan. Ya. Kemudian sifat baik sifat fisik maupun sifat akhlak itu juga sunnah. Baik sebelum diangkat menjadi nabi atau setelah diangkat menjadi nabi. Baik. Bertapa Nabi bertapa sebelum diangkat menjadi Nabi. Apakah itu sunnah menurut ahlul hadis? Hah? Nah, definisi tadi mengatakan. Baik. Nabi badannya sedang, tidak tinggi, tidak pendek. Apakah sunnah menurut ahli hadis? Hah? Iya. Baik. Rambutnya ikal tadi, tidak keriting, tidak lurus. Apakah sunnah menurut ah-, ahli hadis? Hah? Iya. Iya. Baik. Saya bawa untuk yang kedua. Menurut orang usul usul fikih sunnah menurut usul fikih adalah ma'usir an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn mimma yaslahu an yakuna dalilan syar'i bi ya hukm syar'i setiap perkataan, perbuatan perkataan, perbuatan dan takrir Nabi yang bisa dijadikan sebagai argumen untuk satu hukum syar'i. Nabi eh, apa tadi? Eh, ubannya dua, puluh dua puluh dua puluh lembar. Ya. Apakah sunnah menurut usul fikih? Hah? Tidak. Karena tidak bisa dijadikan sebagai argumen satu hukum. Rambutnya kalau panjang sebau, kalau pendek setelinga. Apakah sunnah menurut usul fikih? Hah? Iya. Hah? Tidak. Baik. Nabi berjenggot. Apakah sunnah menurut usul fikih? Lihat dalil yang lain. Kata kata kata kata Nabi, "Aufu bil aufu liha." Panjangkan jenggot. Itu sunnah nggak menurut usul fikih? Ya, karena ada perintah yang bisa dijadikan argumen satu hukum. Baik. Sunnah menurut uh, ahli fikih. Sunnah menurut ahli fikih adalah uh, ma idza fa'alahu yusabu alaihi wa idza tarakahu lam yu'aqab ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqbu ala tarkihi. Adalah sunnah menurut usul fik, uh, ahli fikih adalah amalan yang dia kerjakan dapat pahala jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Ya. Salat sunat. sunat atau tidak sunat? Hah? sunat kan? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan, taib. Kenapa uh, menurut ahli uswa ahli akaid sunnah itu adalah apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah serta sahabat. Lawannya yang tidak ada asal usulnya, tidak ada sesuai dengan sunnah, berarti tidak ada contoh dari Nabi. Itu pembahasan orang akidah biasanya. Terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam masalah ini dikembalikan kepada uh, bidang studi. Kepentingan dalam setiap bidang studi. Ahlul hadis dia melihat nabi itu satu uh, dia melihat uh, nabi satu sosok yang harus dia ketahui. Bagaimana sosoknya waktu kecil? Bagaimana sosoknya waktu remaja? Bagaimana sosoknya sebelum dia diangkat menjadi nabi? Bagaimana sosoknya setelah dia diangkat menjadi nabi? Bagaimana jati diri nabi itu? Bagaimana potongannya? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana hukum seluruh yang berkaitan dengan nabi itu adalah pembahasan ahlu ahlu hadis. Kalau ahli, ahli usul dia akan lihat adalah dasar hukum ada nggak yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk berpijak? Maka semua yang tidak bisa menjadi produk hukum itu tidak pembahasan dia. Ya. Ahli fikih dia membahas tentang yang berhubungan dengan ahkamu taklifi. Hukuman yang berhubungan dengan hukum pembebanan. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Maka yang dia bahas adalah hal-hal yang disuruh tapi dalam unsur anjuran. Kalau orang akidah dia bahas ada dasarnya atau tidak, ada contohnya atau tidak. Baik. Maka oleh karena itu perlu kita ketahui tidak semua yang disandarkan kepada nabi harus kita ikuti. Ya. Tadi disandarkan kepada Nabi apa? Rambutnya seperti apa? Tidak pula dikatakan sunnah untuk mengikalkan rambut. Tidak. Bagaimana kalau orang sudah jangkung? Ya. Atau orang yang badannya pendek, apakah dia harus main anu supaya dia tinggi pakai menem, apa obat untuk meninggi mana? Tidak. Makanya Syekh Albani rahimahullah taala ketika ditanya tentang memanjangkan rambut, sampai ke bahu. Apakah sunnah bagi laki-laki untuk memanjangkan rambut? Ya, katanya tidak. Memanjangkan rambut itu adalah sunnah adah walaysat sunnatul ibadah. Itu adalah sunnah kebiasaan pada waktu itu bukan termasuk sunnah yang mendapatkan pahala yang dianjurkan. Begitu juga ketika Syekh Rabi' bin Hadi al-Madakhali ditanya tentang sebagian orang yang selalu menggantungkan dirinya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, kata Syekh, enggak. Enggak semua yang diriwayatkan dari beliau itu kita lakukan. Tapi apa yang ditetapkan menjadi sunnah, beliau tetapkan itu adalah wajib, kita wajibkan. Yang sunnah, kita sunnahkan. Yang mubah, kita mubahkan. Ya, Sampai kata Syekh, seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik ketika beliau melihat bahwa Rasulullah suka dengan labu. Anas Malik dia mengatakan semenjak itu saya melihat Nabi Rasulullah SAW suka menjadi makan apa makan labu, saya mencintai Nabi. Ya, mencintai bukan, saya mencintai labu. Ya, tapi tidak ada orang mengatakan sunnah memakan labu. Nah, kita mengenal hal-hal yang disangkutkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini ada kita ingin mengenal jati diri Nabi. Tapi mana yang akan menjadi yang kita ikuti sehingga kita mendapatkan pahala adalah hal-hal yang berbobot yang dianjurkan yang menjadi hukum secara syarat. Tapi kalau seandainya ada seseorang melakukan karena dia suka. Dia suka dengan apa yang dilakukan oleh Nabi memanjangkan rambutnya. Karena saya saya lihat Nabi memanjangkan rambutnya saya suka. Karena saya suka dengan apa yang dilakukan Nabi. Dia lakukan itu boleh. Tapi jangan dia katakan sunnah di rambut itu seperti ini, tidak. Begitu juga dengan Syekh Ibn Uthaymin ketika dalam mensyarah kitab Hilyatul eh, uh, Talib Ilmi bahwa memakai seperti jubah ya itu adalah bagian dari ada. Kalau kita pakai itu lebih menutup aurat bagus. Tapi jangan dijadikan itu sebagai simbol. Dan mengatakan inilah yang seharusnya sunnah. Tidak. Ya. Ketika Syekh eh, Albani menjelaskan tentang rambut, beliau mengambil argumen bahwasannya rambut pada saat itu yang memanjangkan sampai ke bahu itu merupakan kebiasaan kaum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu adalah pada saat dahulu juga rambut laki-laki itu dikepang, ya, di, diikat, dikepang seperti mana perempuan. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang dengan sahabat menaklukkan kota Mekah, beliau memakai peci, ya, peci perang dan rambut beliau sedang diikat tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa mengikat rambut itu sunnah. Karena begitulah kebiasaan pada zaman dahulu. Nah maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang fisik-fisik yang disampaikan oleh uh, para sahabat tentang fisik Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah kita ketahui selama hal itu tidak memiliki bobot di dalam bobot hukum maka itu bagian dari sunnah adat ya kebiasaan yang beliau lakukan. Karena beliau juga hidup pada saat itu juga mengikuti sebagian dari kebiasaan dari kaumnya. Namun ada kebiasaan kaum yang tidak dia ikuti, maka kita tidak boleh mengikutinya juga. Seperti kebiasaan dari orang-orang musyrikin dan kufar pada zaman dahulu adalah kebiasaannya mencukur jenggot. Ya, mencukur jenggot kebiasaannya. Apakah pada zaman itu orang-orang kafir tidak ada berjenggot? Ada. Banyak. Ya. Tapi kebiasaan mereka adalah mencukur jenggot. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Khaliful Yahud, selisih orang Yahudi dari kebiasaan-kebiasaannya. Ya, nah jadi ada sebagian kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan tidak Nabi lakukan, tapi kalau kebiasaan yang lain yang merupakan itu adalah eh, kebutuhan satu manusia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukannya seperti pakaian misalkan ya beliau juga memakai pakaian kadang-kadang rida dengan izar di bawahnya kadang-kadang memakai baju jubah ya karena itu yang lebih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai komis di dalam Sunan Abi Dawud dijelaskan oleh pensyarahnya makna beliau menyukai itu karena komis lebih menutup kepada auratnya dan dia tidak disibukkan lagi untuk memegang kainnya. Karena kalau kita lihat rida dan izar itu seperti orang yang berpakaian ihram. Ya, dia belitkan badan eh, kain ke, ke badannya yang di bawah adalah izar. Nanti kalau dia beraktivitas boleh jadi terbuka. Ya, boleh jadi eh, jatuh. Maka disebut eh, dia akan disibukkan untuk memegang kainnya tersebut. Tapi kalau seandainya sudah memakai kamis Komis itu adalah pakaian yang telah dipotong mengikuti badannya, lekukan badannya. Maka itu lebih uh, apa namanya menjaga uh, atau tidak disebutkan untuk menjaga pakaiannya tersebut. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada di antara kita yang betul-betul mimpi sesuai dengan uh, uh, kriteria Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk mengetahui kertian lebih luas lagi silakan dibeli Syama'il Muhammadiyah yang telah ditahqiq oleh Syekh Albani rahimahullah taala kalau tidak salah sudah diterjemahkan ya Syama'il Muhammadiyah adalah ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana bentuk fisiknya uh, wallahu taala alam <clears throat> kita masuk dalam tanya jawab Ini ada beberapa pertanyaan yang masih sisa tadi. Apakah setelah si mayat menjalin siksa, eh, me, me, menjalani siksa kubur dengan dosa dengan dosanya penyebab dosa-dosa kubur? Lalu setelah dia diazab kubur, apakah masih dia disisa setelah uh, mizan dengan dosa-dosa yang sama di akhirat nanti? Masih. Ya. Kalau nanti adalah hisapnya. Ya, dan hisapnya itu yang akan menentukan dia juga. Jadi dosa yang di, yang disiksa di uh, azab kubur tidak menghilangkan siksa di uh, di akhirat karena dalam ayat tadi wa zalimina eh, eh, lil, ladzina zalamu azaban duna dzalik. Bagi orang-orang yang menzalimi dirinya, mereka mendapatkan azab di bawah dari eh, selain dari azab yang telah dapatkannya di dalam apa? kuburan. Apakah memakai cincin adalah sunnah? Benarkah ada hadis yang mengatakan memakai cincin adalah sesuatu yang hal dibenci Allah? Apakah untuk mengikat cincin itu harus memakai perak murni? Bagaimana hukumnya dengan mengikat dengan titanium atau sejenisnya? Baik. Yang pertama, pendapat tentang cincin bagi bagi perempuan boleh. Ya, dari emas uh, atau yang lainnya ya maka boleh adapun bagi laki-laki apakah memakai cincin itu sunnah mayoritas ulama berpendapat sunnah ya ada pendapat dari ulama yang lain bahwasanya yang sunnah itu hanya bagi uh, pejabat pemerintah ya sultan malik ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu beliau memakai cincin gara-gara karena orang Romawi tidak mau menerima suratnya Nabi kecuali ada stempelnya. Nah, di atas cincin itulah dibikin nama Muhammad Rasulullah sebagai stempel. Lalu dibikinlah cincin untuk menjadi stempel surat-surat tersebut. Akan tetapi, para sahabat pada zaman Nabi juga memakai cincin. Yang mana mereka tidak memiliki jabatan. Maka ini menunjukkan bahwa ya memakai cincin itu adalah sunnah. Bagi laki-laki memakai cincin terbuat dari emas haram. Karena berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya uh, sutra dan cincin ya uh, dan emas adalah haram bagi laki-laki dari umatku. Kemudian Bagaimana dengan besi? Terdapat dalam satu hadis bahwasanya uh, Nabi melarang memakai cincin dari besi disebabkan itu adalah uh, apa namanya perhiasan orang neraka, penduduk api neraka. Ulama di dalam masalah hadis ini terjadi perbedaan pandangan atas kevalidan hadis itu. Syekh bin Bas rahimahullah taala dia memandang hadis itu adalah dhaif. Syekh Syekh Albani memandang hadisnya adalah hasan. Ya, terjadi pandangan ulama di dalam masalah hadis itu. Yang kedua, Syekh bin Bas mengatakan bahwa hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh para uh, apa namanya uh, seorang laki-laki yang tidak memiliki mahar lalu beliau mengatakan iltamis walau khataman min hadid carilah walaupun cincin dari besi ya yang dijadikan sebagai mahar ini menunjukkan bahwa cincin itu cincin dari emas ada cincin dari besi boleh kenapa karena mahar itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi bagi perempuan kalau seandainya dikatakan bahwa perempuan itu tidak memakai, untuk apa gunanya? Untuk dijual. Lalu siapa yang memakai? Kan nanti dipakai juga. Ya. Nah, inilah dasar Syekh Bimbas mengatakan bahwa boleh memakai cincin dari besi, yakni besi murni. Kalau seandainya bercampur, ya, nah itu boleh besi zat besi yang aslinya sekian persen, kemudian dari yang lainnya persen, itu adalah boleh. Namun kalau seandainya emas, selama itu dicampur dengan emas, baik di apa namanya, dicelup, ya, dilapisi dengan emas 8 karat, oke, okay, atau 18 karat, okay, atau 24 karat dan seterusnya, maka itu adalah haram. Apakah namanya suaso dikatakan emas muda, ya, atau uh, emas putih yang di dalamnya terdapat 70% dari emas, maka itu adalah haram bagi laki-laki. Kemudian pemakaian cincin. Di mana cincin? Dari Anas bin Malik diriwayatkan dua riwayat. Nabi SAW alaihi memakai cincin di khinsir, di apa? kelingking beliau yang kiri, dalam riwayat yang lain di tangan kanan. Maka sepakat ulama silakan memakai cincin di kanan ke, atau di kiri, silakan. Eh, Imam Nawawi mengatakan bahwa sunnahnya itu adalah memakai di kelingking. Kemudian uh, terdapat larangan dari riwayat Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk memakai cincin di jari tengah dan jari telunjuk. Ya, nah jari, jari tengah jari telunjuk. Ya, ini kata Imam Nawawi, ini khusus untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan, silakan. Karena memang perempuan itu kurang. Perlu dihiasi dengan cincin. Ya. Dihiasi dengan dengan emas, ya. Nah, kemudian Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya pertamanya beliau mau mengambil cincin dari emas, kemudian beliau tinggalkan, beliau keluar, beliau buang. Kemudian ada seorang sahabat juga Nabi melihat dia memakai cincin emas, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini tidak layak bagi eh, bagi bagi seorang Muslim, lalu beliau beliau ambil, beliau buang. Lalu sahabat itu tadi nggak mau lagi setelah dibuang ke, ke tanah, nggak mau dia ngambil. Ya, Taib. Adapun cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dari perak dan ini disepakati oleh ulama bahwa perak itu sudah jelas adalah boleh. Bagaimana dengan permata? Batu akik, teh, baku geok, teh, pakai apa? tiga. Iya Riwayat tentang cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya permatanya itu batu dari Habasyah. Warna batunya adalah hitam. Ya, ada lagi yang mengatakan bahwa uh, di atasnya itu adalah batu dari perak. Ditaruhnya adalah perak. Maka berdasarkan riwayat yang mengatakan bahwa batunya dari hitam dari Habasyah, maka ini menunjukkan bahwa mau pakai cincin yang ada, ada batunya, boleh. Ya, cuma yang tidak boleh itu keyakinan yang mengatakan batu ini melariskan dagangan, batu ini obat, misalkan. Kalau seandainya memang saya yakin orang pembuat batu itu tidak yakin bahwasanya batu itu pelaris. Ya, yang bisa mendatangkan rezeki. Kenapa? Kalau dia yakin itu tentu tidak jualnya. Ya, lebih baik itu dia sendiri. Ya, tapi karena dia tidak yakin makanya dia jual. Betul tidak? Wallahu a'lam. Jadi saya melihat wallahu alam untuk pengikat dari titanium atau sejenisnya yang tidak merupakan e, besi murni itu adalah tidak apa-apa. Yang besi murni pun sebagian pendapat membolehkan ya, sebagian lain ada yang tidak bolehkan, maka huruf minal khilaf tinggalkan. Ya. Kalau seandainya kita melihat ada orang pakai itu tidak kita ingkari. Ya. Karena permasalahan seperti ini kita berlapang dada. Jangan pula gara-gara itu berdebat nggak datang ngaji lagi. Ustaz, anak perempuan ana usia 6,5 tahun pernah bermimpi ketemu Rasulullah. Di dalamnya, dalam mimpi itu anak-anak sedang makan dan makanan tercecer keluar dan minum dengan tangan kiri sambil berdiri. Kemudian Rasulullah menegurnya untuk mengambil makanan yang tumpah dan beliau menegurnya untuk minum membaca bismillah sambil duduk dan tangan kanan. Apa takwil mimpi itu? Kata anak anak Rasulullah berjenggot lebat dan rambutnya ikal. Eh, memakai jubah putih. Wallahu alam mudah-mudahan kalau meng, ya, sesuai dengan sifatnya ya. Takwilnya wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, yang yang jelas insyaallah mudah-mudahan baik. Ya. Sebab mentawil mimpi ini tidak semua orang yang bisa. Dan termasuk saya, saya tidak tahu sama sekali. Dan di waktu kita belajar dengan Syekh uh, Abdullah bin Ubailan, Abdullah bin Saleh Al-Ubailan, Beliau sering ketika kita mandi eh, apa ketika kita mengaji rumah beliau itu jarak dari tempat kami ada 20 kilo. Jadi subuh-subuh sebelum subuh itu kita udah berangkat ya pergi ke tempat beliau eh, ngaji. Nah, sering kalau awal-awal dari ngaji itu beliau mengatakan eh, siapa yang baru mimpi malam tadi? Ya. Lalu ada yang dikisahkan. Kemudian uh, beliau berusaha untuk mentakwilkan karena beliau berilmu dengan takwil. Eh, Nabi juga sering menanyakan kepada sahabat siapa yang mimpi malam tadi gitu. Di antaranya saya pernah menceritakan mimpi saya yang memang agak aneh. Jadi mimpi itu ada mimpi yang bumbu-bumbu, bumbu-bumbu atau bunga-bunga tidur. Ada mimpi memang pikiran kita. Karena pikiran itu terus nanti ke bawah sampai tidur gitu. Tapi ada sesuatu yang uh, dia itu adalah isyarat-isyarat. Saya kisahkan satu mimpi saya yang saya rasa aneh. Ya. Ketika saya sampaikan kepada beliau, beliau tafsirkan. Rasa-rasanya makna dari takwilnya itu ada yang saya rasakan sekarang gitu loh. Tapi nggak perlu saya ceritakan. Ya. Wallahu a'lam. Definisi atau perbuatan apa yang disebut dengan subhat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mustabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan Itu namanya syubhat. Ya, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Antara halal dan haram itu perkara-perkara yang samar-samar. Maka yang syubhat itu adalah samar-samar. Bagaimana sikap kita dengan samar-samar ini? Tinggalkan. Da'ma yari buka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Apa tolak ukur wanita yang dinikahi dalam Islam? Apakah harus sudah kenal sunnah atau bisa mencari atau bisa mencari wanita yang taat beribadah kalau belum mengenal sunnah tapi ia mau kita tuntun ikut pengajian sunnah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi oleh empat hal. Yakni kebiasaan orang menikahi wanita itu adalah disebabkan oleh empat faktor. Karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena kedudukannya, atau kebangsawannya, atau karena agamanya. Kata Nabi, fadwat bidati din taribat yadak. Carilah, ambillah atau pilihlah yang agamanya bagus, taribat yadak. Apa makna yang agamanya baik? Akhlaknya baik. Ya. Uh, kemudian tentu semakin mengenal sunnah itu semakin baik. Ya akhlak. Karena mencari calon istri Sebenarnya itu adalah awal pendidikan terhadap anak kita. Karena kewajiban seorang bapak sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala ya adalah yang pertama uh, adalah yang pertama an umman salihah mencari bagi anak itu ibu yang solehah. Karena dia akan menjadi ha, guru pertama. Al-ummu al eh, madrasatun in a'adattaha adatta taibu a'atatta uh, eh, in sya'bat taibul a'raqi. Ibu itu adalah sekolah. Jika engkau persiapkan, engkau telah mempersiapkan bangsa yang berkepribadian baik. Maka ibu yang solehah, wanita yang solehah ini sangat penting. Kalau seandainya ibadah, banyak ibadahnya tapi tidak berilmu, ya sudah juga. Ya, maka wanita yang solehah itu kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam, tasurruhu ida nazar ilaiha. Ya, yakni suaminya gembira ketika dia menggembirakan istri menggembirakan suaminya ketika suaminya melihat kepada dia. Jadi uh, bukan bukan hanya ber apa namanya kecantikannya saja. Terkadang mata sedap, hati tak sedap. Ya, dia cantik tapi akhlaknya nggak baik, nggak bagus. Itu namanya hati eh, mata sedap, hati tak sedap. Ya. Yang kedua, tuti'uhu idza amaraha. Ada ketaatan. Yang ketiga, fala tukhalifuhu, fala tukhalifuhu fi ma yakrahu fi nafsihi fi nafsiha wa malihi. Wanita tadi tidak menyelisih suaminya pada apa yang tidak disukai oleh suami, baik pada diri istri itu sendiri atau di harta suami. Apa maksudnya di sini? Jadi tiga syarat. Yang pertama, senang hati ketika melihat suami istrinya. Yang kedua, taat. Yang ketiga, manut. Ya, apa bedanya taat dengan manut nih? Taat jika perintah ikut dia. Tapi yang manut ini betul-betul nggak mau menyelisih suaminya. Ya. Kan ada juga di antaranya istri ini ngeyel. Sudah diingat ke suaminya, apa kata suaminya? Jangan main Facebook. Oh enggak, saya ada manfaatnya. Saya mau mendakwah, saya mau anu. Ini kalau suami enggak suka dengan itu ya udah. Istri yang manut dia mengikuti apa yang tidak disukai oleh suami. Ya, fala tuhalifuhu. Istri itu tidak menyelisih suami pada apa yang tidak disukai oleh suami. Ya, sebagai contoh yang lain, kalau seandainya istri pengen suka dengan pakaian tertentu, dari gadisnya dia suka kayak gitu. Tahunya dapat suami yang tidak suka, bersih itu juga yang gak suka. Ya, mana yang didahulukan? Kesukaan dia sejak muda atau ke, ya mengikuti suaminya? Mengikuti suaminya, walaupun itu sangat disenanginya. Nah, ini yang di yang diinginkan. Wallahu ta'ala. Sudah ikut ngaji atau misalkan, waduh dia biasa-biasa tapi manut misalkan. Mau diajak, ada perubahan, ada indikasi-indikasi bahwasanya dia mau berubah, nggak apa-apa. Tambah lagi dia cantik, kaya lagi, gitu kan. Wah ini kesempatan nih. Minimal kalau belum punya rumah, udah masih bisa dari PMI, Perumahan Mertua Indah. Bolehkah akikah di saat usia telah balik? Kalau boleh, boleh. Ya, karena uh, riwayat menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikahkan dirinya setelah uh, diangkat menjadi Nabi. Hadisnya dihasankan oleh Syalbani rahimahullah taala. Apa maksud sunnah jibiliyah? Sunnah jibiliyah itu adalah uh, sama dengan sunnah adah tadi. Ya, kebiasaan. Ustaz jelaskan tentang hadis larangan berjualan di dalam masjid. Ah, ini akan kita bahas besok insyaallah adab-adab. Ya, besok insyaallah adab-adab masjid. Ya. Ini kita bahas insyaallah besok. Nah, ini dua kali nih. Uh, berdagang dalam masjid. Ya, perlu didudukan dulu masjid itu yang mana? Ya. Masjid itu dan insyaallah besok kita bahas. Di zaman sekarang ini jika kita bercermin pada hal-hal yang menyebabkan kita mendapat siksa kubur diantaranya adalah diantaranya memakan riba. Bagaimana kita menghindari riba dan yang zaman sekarang ini sudah hampir tidak mungkin kita terhindar oleh riba dalam muamalat kita. Apa cara kita mengatasinya? Berilmu pertamanya. Sehingga Umar bin Khattab mewajibkan orang yang berjualan di pasarnya harus berilmu supaya tidak jatuh kepada riba. Selama kita sudah mengetahui itu ada riba, kita tinggalkan. Ya. Kalau seandainya kita tidak tahu, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan kemudian kita perbanyak dalam bertobat dan bersedekah. Bagaimana hukum dari hukum hari 1, 2, 3, 7, 40, 100 hari untuk mendoakan orang meninggal dilihat dari Islam? Pertama, tradisi yang seperti ini tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sama sekali tidak ada. Malah seorang yang uh, dahulunya dari Hindu yang nama Ustadz Abdul Aziz kemudian dia masuk Islam belajar agama Islam kemudian dia lihat tradisi kaum muslimin dia an, dia melihat aneh lalu dia coba cari katanya saya tidak dapatkan dalam Al-Quran Sunnah tapi kalau dalilnya ada ya dalil yang dilakukan satu hari dua hari tiga hari tujuh empat puluh hari seratus hari itu ada dalilnya tapi tidak ada Al-Quran Sunnah adanya adalah dalam kitab Weda. Ya, sehingga dia mengatakan ada 200 kebiasaan kaum muslimin di dalam pelaksanaan jenazah itu semuanya terdapat dalil 200 di dalam kitab Weda. Nah, ini menunjukkan bahwa ini bukan dari syariat kita, tapi syariat dari nenek moyang kita. Ya, maka perlu kita Eh, memperhatikannya yang tidak dari syariat kita ya nggak perlu kita lakukan yang di syariat kita aja belum terlaksanakan semuanya ya Amalan apa saja yang bisa dikerjakan seorang anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia? Ada lima hal. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad, Orang bertanya, apakah masih sisa, masih tersisa? Berbakti kepada orang tua, birrul waliden setelah mereka meninggal dunia? Kata Nabi, iya. Ini adalah pada umumnya kalau kita berbicara tentang biru walidin, orang beranggapan ini untuk anak muda. Untuk anak-anak SMP, SMA, harus berbakti orang tua yang masih hidup. Tapi yang saya baca ini adalah birrul walidain untuk anak-anak yang berumur 70 tahun, 80 tahun. Kan bapaknya kan ada, kan dia anak tuh kan. Nah, birrul walidain seorang yang sudah berumur 60 tahun, 70 tahun, ya. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu alaihima berdoa untuk mereka. Maksud as-salatu alaihima baik menyolatkannya atau mendoakannya. Yang kedua, al-istighfaru lahuma. Beristighfar untuk mereka berdua. Apa beda yang pertama dan kedua? Apa bedanya? Ada bedanya enggak? Yang pertama mendoakan, yang kedua beristighfar untuk mereka berdua. Ada bedanya enggak? Berbeda. Mendoakan seperti kita mengatakan, Ya Allah, terimalah dia. Masuklah dalam surga. Berikanlah tempat yang layak bagimu. Lapangkanlah uh, tempatnya. Berilah cahaya. Dan seterusnya itu doa. Kalau istighfar, Allah mufirli wali wali daya Allah mufirlahu warhamhu. Uh, warhamhu itu, sudah sudah doa. Yang pertama, Allah mufirlahu. Ya. Dalam riat yang lain, uh, bahwasanya mayat tadi diangkat derajatnya dalam kuburannya. Lalu semayat mengatakan, ini dari mana ini? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Waladuka yastaghfiru lak." Anakmu mendoakanmu. Istighfar, minta ampunkan untukmu. Maka setiap kita minta ampunkan orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala, derajatnya diangkat. Derajatnya diangkat. Ya, maka beruntunglah seorang orang tua yang memiliki anak yang banyak semuanya soleh mendoakan dan beristighfar untuk uh, mereka. Yang ketiga, tanfiz ahdihima ba'da mautihima. Menjalankan wasiat setelah mereka meninggal dunia. Selama wasiat itu tidak menyelisih syariat. Baik. Yang keempat, ikram sadiqihima. Memuliakan teman-teman mereka. Nah, saya umur saya sudah 80 tahun atau 70 tahun. Bapak saya sudah 40 tahun yang lalu dia meninggal dunia. Tentu kawannya juga juga meninggal dunia. Bagaimana cara memuliakan kawannya sudah meninggal dunia? Memuliakan anaknya. Bagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar ketika dalam satu perjalanan ke Mekah, dia bertemu dengan seseorang. Dia katakan, apakah engkau anak si fulan? Katanya iya. Lalu dia kasihkan imamahnya kepada dia. Lalu dikasihkan keledai yang ada sama dia. Dikasihkan. Murid Ibnu Umar, dia mengatakan orang tadi badui. Orang pedalaman Orang pedalaman itu hidupnya sederhana. Kasih uang seribu, dua ribu sudah besar bagi dia. Ya, lalu murid mengatakan, kenapa kamu tidak kasih satu dirham, satu, satu, satu dirham, dua dirham? Itu sudah besar. Katanya enggak. Dia adalah anak teman bapakku. Ya, dia adalah teman. Dia adalah anak teman bapakku merupakan berbakti kepada orang tua adalah memuliakan teman-teman bapak kita. Baik. Yang keberapa? Yang kelima adalah menjalin hubungan serat rahim dengan orang yang tidak bisa dijalin kecuali melalui mereka berdua. Siapa mereka? Orang-orang yang berhubungan dengan bapak kita, karib kerabat bapak kita dan karib kerabat ibu kita. Ya. Kalau bagi orang Minang ada istilahnya bako dan anak-anak anak pisang. Biasanya kalau seandainya bapak yang sudah meninggal dunia, sudah bakonya kelupaan. Karena yang menjadi penghubungnya adalah bapaknya tadi. Setelah bapaknya meninggal dunia udah jarang pergi ke kunjung ke pamannya atau apa ke bibinya gitu ya. Nah ini tidak mesti seperti itu. Harus tetap kita jalin hubungan kita. Dengan apa bisa kita jalin? Dengan berbuat baik. Apa berbuat baik? Minimal menanyakan bagaimana kondisinya, angkat telepon, bagaimana bi, bagaimana terus keturunan keturunannya atau ngirim SMS. Kalau bisa datang kunjungi, kalau bisa kita mengirim sesuatu, itu adalah menjalin hubungan secara silaturahim. Dengan yang kita lakukan lima ini, kita telah berbuat baik kepada orang tua kita. Berhubungan dengan memuliakan teman-teman saudara eh, teman-teman uh, bapak kita atau orang tua kita, Syekh Abdul Razak di dalam syarah hadis ini beliau katakan dianjurkan bagi orang tua memperkenalkan anak-anaknya dengan teman-temannya. Datang tamu, ya jangan suruh saya eh, ke belakang ke belakang ke belakang. Ini urusan orang besar. Enggak, perkenalkan dulu nih teman bapak nih, yang ini yang gagah nih, yang baik nih, nah, disebutkan. Nah, ini dia punya keluarga sekian. Dan nanti dia akan kenal dengan ingat dia. Ketika ketemu dia di jalan, bapak bapaknya sudah meninggal dunia. Pak, ini saya anak sebelum. Oh iya, ingat lagi kawannya. Lalu memuji. Ya, dia ada orang baik. Kemudian dia mendoakan lagi. Banyak efek-efeknya kalau kita lihat. Ya, Nah maka masih tetap ada bakti kita kepada mereka. Di antaranya juga adalah bersedekah untuk orang tua kita. Ini apalagi Saudi ya, masjid yang lagi dibangun nih. Pernahkah mungkin orang tua kita yang dalam ekonomi yang sangat sederhana dan terbatas berpikir untuk wakaf? Mungkin enggak. Sekarang Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelapangan rezeki. Kalaupun habis uang kita masih bisa kita cari. Ya. Sebagaimana uh, uh, apa Umbad bin Samit di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dia mengatakan ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia dan aku tidak ada di hadapannya. Apakah bermanfaat kalau seandainya aku bersedekah untuk dia? Kata Nabi, iya. Lalu dikatakan, kebunku yang subur itu adalah sedekah untuk orang tua saya. Ya, Mana tahu ada di antara kita yang punya sawit, ya, 10 hektar, nggak apa-apa, diwakafkan untuk yayasan. Itu, wah, jadi Utsman bin Affan nanti. Ya, Utsman bin Affan, dia me mewakafkan uh, tanah dan sumur yang ada. Sampai sekarang masih ada rekeningnya, rekening Utsman bin Affan. Hotel Utsman bin Affan ada sampai sekarang. Ya, sampai hotelnya itu disewa untuk satu tahun 150 miliar. Ya? Nah, misalkan sawitnya ada 10 hektar tadi, diwakafkan untuk yayasan perkembangan dakwah. Tidak semuanya di, di, di hasilnya. Misalkan 50% untuk kegiatan dakwah, 50% untuk penambahan lahan. Dari 10 hektar mungkin boleh jadi nanti sekian tahun menjadi 100 hektar, boleh jadi. Dari situ bisa membangun masjid yang tadinya mungkin 10, 20 kali 20, nah, bisa bangun lebih besar lagi. Bisa membangun masjid sekian banyak. Berapa pahala yang akan didapatkan? Ya. Nah orang tua kita dahulu mungkin tidak pernah dia terbayang bahwasanya dia akan berwakaf. Nah sekarang anaknya bukti berbakti anaknya kepada eh, kepada orang tuanya dia bersedekah atas orang tuanya. Iya pak. Oh jelas pak. Kita juga dapat pahala. Ya. Nah kemudian atau misalkan bersedekahlah kita setiap kita bersedekah kita iringkan juga untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Ya. Anggaplah sekarang ini orang tua kita ada di rumah. Kita kasih uang nggak? Kita kasih makan nggak dia? Makan itu butuh biaya nggak? Butuh. Anggap aja orang tua kita ada. Berapa uh, living costnya? Ya, taruhlah lima ribu. Kalau itu makan sekarang untuk ribu nggak ada ya Taruhlah ribu Sudah kita menyumbang setiap hari untuk orang tua kita ribu Ya. Sehingga ini bermanfaat kepada orang tua kita. Dan kita jelas ya akan mendapatkan pahalanya. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan yang berikutnya sudah terjawab ya dengan tambahan tadi. Kalau ini Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah besok kita akan uh, berjumpa kembali. Pembahasan kita insyaallah adalah adab-adab masjid. Ya, apa yang harus kita lakukan mudah-mudahan uh, kita juga punya adab ketika kita hadir dalam masjid. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.